Ada yang bisa membantu? Iya. Ada empat orang. Iya, silakan. Bab puasa dalam keadaan safar. Baik. Apa ya? Allah Iya. Apa dasarnya? Insyaallah. Apa artinya? Baik. Terdapat pilihan antara <clears throat> bolehnya berpuasa ketika safar dan tidak berpuasa. Nah, sahabat Hamzah bin Amr al-Aslami. Mengapa beliau bertanya seperti itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Adakah sesuatu yang mendorong beliau untuk bertanya tentang permasalahan ini? Ya. Farid Karena sahabat ya, sahabat Hamzah termasuk seorang yang punya kekuatan untuk saum untuk saum. Artinya termasuk sahabat yang seringkali melakukan ibadah saum. Kaitannya dengan pertanyaan saum ketika safar ini hubungannya dengan safar apa? Ya, siapa yang membantu? Ya, Taufik. Iya, karena sahabat Hamzah ini seringkali melakukan safar dan terkadang perjalanan safarnya itu bertepatan pada bulan Ramadan. Maka bertanyalah beliau radhiyallahu anhu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang semestinya beliau lakukan di saat safarnya bertepatan dengan bulan Ramadan tersebut. Apakah tetap melakukan saum ataukah tidak? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, Rahmat. In syi'ta fasum fa aftir. Apa artinya? Baik. Untuk sahabat Hamzah itu sendiri, apa yang beliau pilih? Ya. Berpuasa, bersom. Kenapa? Karena <laughs> rajin berpuasa. Di samping itu, di samping rajin berpuasa, ada alasan lain? Ya. Kenapa? Ya, karena untuk mengganti som Ramadan di bulan lain terasa berat bagi beliau. Berat dari sisi bahwa itu adalah satu tanggungan. Suatu hutang yang harus beliau lunasi di kemudian hari. Sehingga sahabat Hamzah lebih memilih apa? lebih memilih saum di samping karena beliau merasa berat jika ditunda sebagai tanggungan atau sebagai hutang, sisi lain beliau merasa sangat mampu untuk melakukan saum walaupun dalam keadaan safar. Baik, kita lanjutkan pertemuan kita pada siang hari ini untuk membahas hadis yang berikutnya. <clears throat> Al-hadis الثاني والثمانون بعد المئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم al Hadis Hasan thani Wal-Thamanun Ba'dal yang ke-182 Hadis yang ke-182 dari kitab Umdatul Ahkam An Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu Beliau adalah salah seorang sahabat Ansar yang semenjak kedatangan Rasul sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah, beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu usia Anas bin Malik kurang lebih 10 tahun. Dibawa oleh ibunya yang bernama Ummu Sulaim kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijadikan pembantu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebihnya 10 tahun lamanya yakni hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia Tentunya posisi sebagai pembantu bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu keutamaan bagi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sehari-hari seringkali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantu berbagai kebutuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebutuhan rumah tangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seringkali mendengar ucapan-ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seringkali pula melihat menyaksikan perbuatan-perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah barang tentu ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan untayan-untayan mutiara-mutiara hikmah dan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan terbaik bagi umat manusia. Dalam kehidupan yang seperti inilah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mendapatkan bimbingan secara langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik bimbingan secara ucapan ataupun bimbingan secara perbuatan. Sehingga di kemudian hari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi seorang besar menjadi salah seorang alim dari ulama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berdakwah di kota Basrah dan di sana beliau radhiyallahu anhu banyak melahirkan para ulama di kalangan tabi'in, murid-murid sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Anas bin Malik terhitung sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini di antara para ulama menyebutkan satu kesimpulan di antara sekian kesimpulan bahwasanya menjadi seorang pembantu ataupun seorang khadim bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suatu kemuliaan. Demikian juga sebagai pembantu ataupun khadim bagi orang yang berilmu merupakan suatu kemuliaan pula. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu kami seringkali melakukan safar. Melakukan perjalanan jauh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ketika sahabat Anas bin Malik menceritakan tentang safarnya bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah safar tersebut adalah safar dalam rangka jalan-jalan ataupun piknik atau sejenisnya. Tetapi seringkali safar yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya mengandung misi dakwah. Yang diantara misi dakwah tersebut adalah pertempuran demi pertempuran yang terkadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memimpin pertempuran-pertempuran tersebut. Maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengisahkan tentang suatu perjalanan jauh yang pernah beliau alami bersama Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyatakan falam ya'ib falam ya'ibis sa'imu 'alal muftir maka seorang yang dalam keadaan saum yang dalam keadaan berpuasa tidak mencela alal muftir tidak mencela seorang yang tidak berpuasa ketika itu walal muftiru ala saimi demikian pula seorang yang tidak melakukan saum dalam perjalanan tersebut tidak mencela ala saim tidak mencela seorang yang sedang saum atau berpuasa dalam perjalanan tersebut. Demikianlah makna atau arti dari hadis yang ke-182 ini, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita semua tentang suatu perjalanan yang pernah beliau alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan tersebut di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagian mereka ada yang melakukan saum dan sebagian yang lain ada yang tidak bersaum. Wallahu alam bahirnya perjalanan tersebut terjadi ketika di bulan suci Ramadan. Perjalanan tersebut terjadi di bulan suci Ramadan. Maka sebagian dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ada yang melakukan saum dalam perjalanan tersebut. Mereka merasa bahwa perjalanan tersebut tidak melelahkan ataupun tidak berpengaruh jika mereka melakukan saum mereka merasa mampu untuk melakukan saum. Yang itu merupakan suatu kewajiban pada asalnya. Maka mereka tetap berupaya untuk melakukan kewajiban saum tersebut terlebih manakala fisik mereka merasa mampu untuk melakukannya. Nah, sebagian sahabat yang juga turut dalam perjalanan bersama Rasul sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagiannya berupaya untuk menjalankan rukhsah, menjalankan suatu keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Suatu keringanan bolehnya bagi seseorang untuk tidak berpuasa, untuk tidak melakukan saum ketika ia dalam keadaan safar. Maka sebagian dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut mereka tidak melakukan saum saat melakukan perjalanan bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu bagaimanakah Sikap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari kelompok yang pertama dan juga tidak mengingkari kelompok yang kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kebebasan dalam permasalahan ini. Yang melakukan saum dalam perjalanannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya. Demikian pula yang tidak berpuasa dalam perjalanan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak mengingkarinya. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau menyebutkan tentang sikap di antara para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Terkhusus antara mereka yang melakukan saum dan mereka yang tidak melakukan saum dalam perjalanan tersebut. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seorang yang saum yang berpuasa dalam perjalanan tersebut tidak mencela seorang yang tidak melakukan saum, demikian pula sebaliknya, yang tidak melakukan saum pun tidak mencela para sahabat yang melakukan saum ketika itu. Masing-masing memberikan kelapangan jiwanya di dalam menyikapi kawan-kawan yang berbeda pendapat dengannya. Demikianlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka adalah orang-orang yang uqala, orang-orang yang berakal, orang-orang yang pandai di dalam melihat situasi dan kondisi yang pandai di dalam membaca satu permasalahan, mana permasalahan yang masing-masingnya harus berlapang dada dan menyadari satu sama yang lainnya, dan mana permasalahan yang benar-benar harus ditekankan dan tidak boleh berbeda dalam permasalahan tersebut. Nah, terkhusus permasalahan berpuasa atau tidak berpuasa ketika safar, maka telah tertanam pada benak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya permasalahan ini adalah permasalahan yang telah dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masing-masingnya memilih apakah melakukan saum dalam perjalanannya ataukah tidak melakukan saum dalam perjalanannya. Oleh karena itu, ketika mereka mendapati sahabat yang lain berbeda, baik yang saum yang berpuasa mendapati sahabat lain tidak berpuasa, ataukah yang tidak berpuasa mendapati sahabat yang lain berpuasa, maka masing-masing tidak mencela, masing-masing tidak mem, tidak mencemooh akan tetapi masing-masing benar-benar menyadari bahwasannya semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam keadaan melakukan suatu perbuatan yang telah diberi kebebasan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memilihnya. Mereka-mereka yang melakukan saum menyadari bahwasanya para sahabat yang tidak melakukan saum adalah orang-orang yang sedang menjalankan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka bila rukhsahnya, bila keringanannya dilakukan oleh hamba-hambanya. Demikian pula para sahabat yang tidak melakukan saum ketika itu, tidak berpuasa dalam perjalanan tersebut mereka benar-benar menyadari bahwasanya para sahabat yang melakukan saum benar-benar telah berpegang dengan hukum asal yaitu kewajiban untuk melakukan saum di bulan suci Ramadan. Mereka termasuk orang-orang yang berupaya untuk bersegera di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah terjadi di antara mereka di antara para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu perselisihan dikarenakan perbedaan amaliyah ketika mereka dalam keadaan safar tersebut. Ikhwani fid rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan di antaranya adalah bolehnya untuk tidak berpuasa dalam keadaan safar. Kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari para sahabatnya yang melakukan saum dalam safar tersebut dan juga tidak mengingkari para sahabatnya yang tidak melakukan saum dalam safar tersebut. Kesimpulan berikutnya besarnya jiwa para sahabat Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan besarnya nilai ukhuwah yang tertanam pada kalbu mereka. Sehingga mereka benar-benar berupaya untuk menjalin ukhuwah yang ada pada mereka dan berusaha untuk menutup berbagai celah yang dapat menyebabkan retaknya ukhuwah di antara mereka. Itulah mungkin beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-182 ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kepada hadis yang berikutnya الحديث الثالث والثمانون بعد المئة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة الحديث الثالث والثمانون بعد المئة Hadis yang ke-183 dari kitab Umdatul Ahkam. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Dari sahabat Abu Darda Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Sahabat Abu Darda, beliau dikenal dengan kunyahnya Abu Darda. Dan nama beliau adalah Waimir bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji. Nama sahabat Abu Darda adalah Uwaimir bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji yang dikenal dengan kunyahnya Abu Darda. Beliau termasuk salah satu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang dikenal akan kezuhudannya, dikenal akan tamasuknya, militansinya di dalam beristiqamah di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala beliau berkata, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan fi harrin syadid." Kharajna kami telah keluar telah melakukan perjalanan perjalanan jauh ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan di bulan suci Ramadan fi harrin syadidin di musim panas yang luar biasa panasnya hatta in kana ahaduna la yad'u yadahu ala ra'sihi min syiddatil har sampai-sampai masing-masing dari kami benar-benar meletakkan tangannya di atas kepalanya. Min syiddatil harri disebabkan sangat panasnya kondisi atau cuaca ketika itu. Wa ma fina shaimun dan tidak ada di antara kami yang melakukan saum illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawahah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah Di dalam hadis yang mulia ini sahabat Abu Darda Uaimir bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji menceritakan kepada kita tentang suatu perjalanan yang pernah beliau alami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan tersebut terjadi di bulan suci Ramadan dan lebih tepatnya di musim yang sangat panas. Tentunya cuaca panas yang ada di negeri Arab berbeda dengan apa yang ada di negeri kita. Di negeri kita panasnya seperti apa? Maka angin yang berhembus sepoi-sepoi pun masih dalam keadaan sejuk. Ketika angin berhembus, maka terasa kenyamanan atau kesejukan. Tetapi musim panas yang ada di negeri Arab angin yang berhembus pun adalah angin yang panas. Sehingga ketika panas ya benar-benar panas. Panas terik mataharinya, panas cuacanya, air pun menjadi panas. Semuanya serba panas. Sampai-sampai dikisahkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, saking panasnya masing-masing dari sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di atas kepala mereka masing-masing. Sangat panas dan rasanya kepala mereka benar-benar tidak tahan ketika menahan panas tersebut. Di sana ketika musim panas, di malam hari pun juga dalam keadaan panas meskipun tidak ada matahari. Kalau kita siang panas, malam dingin, bisa-bisa hujan juga. Tetapi di sana hujan jarang, di malam hari pun ketika musim panas, cuacanya pun sangat panas. Maka sungguh benar apa yang digambarkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu ini. Suatu perjalanan di bulan suci Ramadan, cuacanya pun sangat panas, sehingga masing-masing dari mereka memegang kepala mereka dengan tangan-tangan mereka. Kemudian beliau kisahkan bahwa ketika itu tidak ada yang melakukan saum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat Abdullah bin Rawahah al Ansari radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya kondisi ketika itu benar-benar dahsyat. Panasnya adalah panas yang luar biasa. Sehingga orang-orang yang biasa tahan dalam perjalanan untuk melakukan saum untuk kali ini mereka terasa berat untuk melakukan saum. Yang mampu melakukan saum ketika itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat Abdullah bin Rawahah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, dari sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah terdapat suatu pelajaran yang penting bagi kita bahwasanya safar ataupun suatu perjalanan jauh ketika bertepatan dengan bulan suci Ramadan maka masing-masing bisa mengukur kemampuan dirinya. Baik secara fisik ataupun mengukur kemampuannya manakala menanggung hutang saum tersebut. Apakah terasa berat ataukah tidak ketika dia membayar saum tersebut di hari lain di luar bulan suci Ramadan. Sehingga masing-masing bisa menentukan pilihan bagi dirinya Ketika seseorang merasa mampu untuk melakukan saum terlebih ketika membayarnya di hari lain terasa berat maka baginya untuk melakukan saum dalam perjalanan tersebut namun bagi seorang yang ingin menjalankan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala keringanan dari Allah Subhanahu wa taala terlebih tidak merasa berat untuk membayar saum tersebut di hari lain di luar bulan suci Ramadan terlebih pula ketika melakukan perjalanan safar termasuk jenis orang yang berat atau tidak mampu di dalam melakukan saum maka baginya untuk tidak melakukan saum dalam perjalanan safarnya tersebut. Sehingga kita lihat di sini para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat Abu Darda, mereka semua kebanyakannya tidak saum. Bahkan yang saum hanya dua orang dari mereka. Yang pertama adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Rawaha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau berdualah yang ketiga itu merasa mampu untuk melakukan saum dalam perjalanan yang berat tersebut. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Itulah mungkin beberapa faedah penting yang bisa kita dapatkan dari hadis yang ke-183 hadis Abu Darda Uwaimir bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu anhu dan juga beberapa faedah penting yang sebelumnya telah kita dapatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu demikianlah mungkin pelajaran yang bisa kita pelajari dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dalam hidup kita dan memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ilmu syar'i dan mengamalkannya dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.